Dulu kami tidak menerima tahdir Syekh Rabi. Ini pertanyaan lumayan. Dulu kami tidak menerima tahdir Syekh Rabi terhadap Ustaz Luqman yang menyatakan sebagai ikhwani berbaju salafi. Karena itu berita dusta dan kami lebih kenal Ustaz Luqman daripada Syekh Rabi. Apakah saya itu akan menjadi disebut sebagai hizbi? Ini barakallahu fikum yang tahu kejadiannya. Ketika itu, saya akan paham. Bahwa kita di masa-masa laskar itu disuruh untuk menanyakan satu pertanyaan atau dua pertanyaan oleh panglima besar. Tanyakan. Ketika ditanyakan seperti itu, marah sih. Itu menyesalnya sampai hari ini. Kenapa kita mau disuruh nanya? Karena Nazar Azzaqullah paham. Sehingga ketika Syekh Robi mendapatkan penjelasan dari Ikhwan, beliau berubah. Nah, sehingga ucapan itu adalah pengaruh pertanyaan yang dia bawa dari Indonesia menanyakan tentang uh, apa penguasa itu ada yang penguasa khianat, ada penguasa begini dibedakan. Kalau penguasa yang begini kita harus taat, kalau penguasa yang khianat kita nggak perlu taat. Emang rasir. Nah,